Alhamdulillah Azza wa jami'an Iqra ya akhana Hasan Read Ayaku Iqra mukallim muka fa inna waraahu Baik, ulas suruh. Baik, kawan, sebelum kita mulai, kemarin ada tanbih ada salah baca yakni ishabna bukan asbahna ya kemarin salah baca Kola Sulaiman ya abahazim kemarin saya bacanya asbahna kita menjadi kalau asbahna ini memang agak apa waku terjemahnya jadi ishabna ya temani kami bukan asbahna sekilas memang agak sama sahiba yashabu dengan asbaha nah jazakallahu khairan Ustaz Ahmad kemudian kelanjutkan kemarin sampai ucapan yang terakhir kemarin Qala Abu Hazim Inna Bani Israel sungguhnya Bani Israel lama kanu alal sawab tatkala mereka enam tahu ya al-haq yang benar kanas al umara tahtaju ila ulama ulama umara para penguasa yang mana mereka butuh kepada para ulama ini keadaan Bani Israel tahu ya bahwasanya yang hak yang betul-betul di atas kebenaran adalah memang para ulama dan mereka akan dicari-cari oleh para penguasa wakana ulama tafiru bidiniha minhum dan para ulama mereka lari dengan agamanya dari para penguasa menjauh nggak mau mendekati mereka para penguasa walamma ra'aq dalika qaumun min adillah takala satu kaum yakni dari kaum-kaum yang rendahan mereka melihat demikian keadaannya bahwasanya memang para ulama sungguh-sungguh dimuliakan mereka di atas kebenaran disanjung-sanjung bahkan para Amirul Mukminin, mereka pun tunduk di bawah para ulama. Min adilatin nas ta'allamu dalikal ilma. Maka ada satu kaum dari kalangan manusia yang mereka rendah. Mereka belajar ilmu. Ini ya, mereka belajar mempelajari ilmu yang tujuannya memang ada maksud-maksud tersendiri. Bukan maksud-maksud karena wajah wajah Allah Ta'ala bukan maksud karena ikhlas, bukan karena ingin memerangi kebodohan manusia, memberantas suatu atau kejahilan di permukaan bumi ini. Tidak. Mereka belajar memang dalam rangka untuk mendapatkan suatu kedudukan, ingin punya nama di hadapan para penguasa. Wa tau bihi umaro. Maka mereka pun datang kepada para penguasa setelah mereka belajar ilmu setelah mereka apa sudah mencukupi ilmunya ini ulama-ulama ulama-ulama su ulama-ulama dahiriyah ya bukan ulama-ulama akhirah bukan ulama-ulama robbani baik karena di sana ulama ada dua jenis ya ulama su ulama akhirah disebutkan oleh Ibnu Qudamah dan juga ulama lain mengatakan ulama Rabbani dan juga ulama yakni dohir ulama dohir ulama yang secara dohir mereka pandai ya secara keilmuan secara hafalan mereka banyak hafalannya mereka belajar hadis belajar mereka belajar Al-Quran juga belajar mungkin hafalannya bahkan enam al mungkin kalah secara apa kemungkinannya tapi sayang Ternyata mereka ulama dohir, ulama masuk seperti ini, mereka belajarnya bukan karena untuk wajah Allah, tapi mereka untuk mendapatkan suatu kedudukan. Ini wa atau bihi al umaro maka mereka pun datang pada para penguasa untuk mendapatkan jabatan. Wastama'a al qawmu al masiyah maka kaum seperti ini berkumpul di atas satu kemaksiatan. Ini Kaum seperti ini, kaum yang mereka mencari ilmu, ulama-ulama su, ulama-ulama dahir. fasakotu wan takasu, maka mereka pun jatuh. Dan juga mereka pun binasa dengan mereka punya ilmu, dengan mereka sikap-sikap mereka mendekati para ulama untuk mengemis, untuk mendapatkan suatu kedudukan. Nah ini, ini keadaan orang-orang yang alim tapi sayang alimnya alim yang dohir bukan alim robbani walau kanal ulama'u yasun, yasunu na dinahum wa ilmahum dan seandainya para ulama para alim-alim ini mereka menjaga agama mereka dan juga menjaga ilmu mereka ini yang menjaga ilmu menjaga agama, menjaga ilmu dalam artian diamalkan ilmu tersebut, menjaga agama, membela agama tersebut dari orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan agamanya. Lam tasilil umara maka senantiasa ini para penguasa, para orang-orang yang punya jabatan dalam pemerintah itu mereka akan segan. Mereka akan enggan mereka akan dat mereka akan datang kepada para ulama bukan sebaliknya bukan ulamanya yang datang pada mereka tapi justru malah mereka para penguasa akan datang pada para ulama untuk belajar sebagaimana nam di sini ya Sulaiman Ibnu Adil Malik bagaimana keadaan beliau beliau mendatangi Abu Hazim untuk bertanya-tanya masalah agama Bukan Abu Hazim yang datang pada Sulaiman tidak, tapi justru Amir Mu'minin yang datang pada Sulaiman. Nah ini, ini karena bagaimana para tabiin menjaga ilmu mereka sehingga sungguh-sungguh para penguasa tunduk nam segan pada alim tersebut. Kala <clears throat> Zuhri kemudian Imam Zuhri mengatakan ka'annaka ya turidu wabihi tu'arid sepertinya engkau memaksudkan itu adalah untuk saya wabi tu'arid dan dengan yang engkau menampakkan demikian kola ma kola huwa ma tasma maka beliau menjawab demikianlah apa yang kamu dengar wahai Zuhri ini komentar Abu Hasim 6 Jadi beliau memang Imam Zuhri seorang ulama yang besar Ulama yang apa pantas untuk disuri teladani dicontoh oleh kaum muslimin dalam hal ilmunya dalam hal apa pengamalan ilmu demikian ini Imam Az-Zuhri Jadi Sulaiman datang kepada Imam Az-Zuhri dan juga datang kepada Abu Hazim untuk mencari ilmu. Itu ulama-ulama yang sudah betul-betul berilmu dan beramal. Kalau sekarang naudzubillah min dalik ya, bagaimana keadaan sekarang yang mereka sudah betul-betul belajar ilmu di kalangan para hisbiyun mereka belajar mungkin ke Jami'ah Islamiyah Medina, mereka belajar dengan para ulama tapi sayang ternyata mereka pulang kemudian mendekati para pemimpin-pemimpin dan mereka menjadi seorang tokoh tokoh pemerintah apakah jadi anggota MPR apakah jadi anggota DPR dan ini mereka orang-orang yang berilmu orang-orang yang belajar dengan seorang alim di sana. Tapi sayang ternyata mereka niatannya salah dan ini akan menjadi bumerang bagi mereka akan menjadi apa? Difal hayati wa difal mamats. Ini ancaman bagi orang-orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmu tersebut. Wa haka anna Arabiyan dakhala ala Sulaiman ibni Abdul Malik rahmatullahi alaihi maka dihikayatkan telah dikisahkan seorang Arabi. Ini ya seorang Arabi pedalaman masuk bertemu Sulaiman Ibn Abdul Malik semoga Allah merahmatinya maka orang ini mengatakan ya Amirul Mukminin wahai khalifah Sesungguhnya saya muka, Saya ingin berbicara dengan engkau Dengan suatu ucapan Fahtamilhu Maka Persiapkan untuk Menghadapi suatu beban Engkau akan terasa berat Dan persiapan kesabaran engkau Wahai Amirul Mukminin untuk menerima ucapan-ucapannya mungkin tandas akan mengenai engkau wahai Amirul Mukminin. Fa'in karih tahu fa inna wara'ahu ma tuhibbu in qabiltahu dan apa kalau jika memang engkau terasa nggak senang tapi sesungguhnya di belakang tersebut di belakang ucapan-ucapan tersebut sesuatu yang kau cinta enam akibatnya akan baik jika engkau memang menerimanya ini jadi sebelum berbicara orang Badui ini mengatakan untuk bersabar wahai Amirul Mukminin fahtamil di mana sabar yakni menanggung beban menanggung apa yang mungkin sakit hatinya nah ini engkau harus berusaha untuk sabar kenapa karena di belakangnya itu kebaikan bagi engkau wahai Amirul Mukminin in tahu jika memang engkau menerima ucapan saya <clears throat> qala maka dikatakan oleh Sulaiman kul Katakan wahai Arabi. Qala maka dia pun mengatakan ya Amrul Mukminin innahu qadid tanafaka rijalun ibta'u din dunyaka wahai khalifah sesungguhnya telah bergabung bersama engkau para laki yang mana mereka telah mengganti duniamu telah membeli duniamu wahai khalifah bidinihim dengan agama mereka ini ya di antara pejabat-pejabat Sulaiman memang mereka bergabung mereka mendapatkan kedudukan ada yang mendapat gubernur ada yang mendapatkan mungkin panglima dan sejenisnya itu mereka apa caranya dengan cara menjual, mendapatkan dunianya, kemudian mengorbankan agama mereka. Demikian. kabisuh tirabihim dan mereka mengharapkan keridoanmu dengan kemarahan Rob mereka dengan kemurkaan Rob mereka khafuka fillahi mereka takut kepada engkau wahai Sulaiman di dalam perkara-perkara Allah Ta'ala walam yakhafuhu fika dan mereka tidak takut kepada Allah Ta'ala dalam perkaramu ya Sulaiman ini kemudian kharabul akhirata wa ammaru dunya mereka menghancurkan akhirat mereka dan juga mereka memakmurkan dunia mereka tahum harabul akhirah maka mereka memerangi negeri akhirat mereka silmun di dunia dan mereka bagaimana yaitu apa mengharapkan kemakmuran terhadap dunianya mendapatkan suatu kedamaian mendapatkan suatu ketenteraman untuk dunianya mereka menghancurkan akhiratnya demi mendapatkan suatu kesenangan-kesenangan ketenteraman terhadap dunia ini kata Arabi kemudian fala tu'minu humala ma tamanakallahu alaihi maka janganlah engkau percaya kepada mereka wahai Sulaiman terhadap apa yang telah Allah amanahkan kepada mereka lewat kamu jadi hati-hati Jangan engkau kemudian percaya 100% dengan bawahan-bawahan orang-orang engkau wahai Sulaiman yang mana telah Allah pilihkan bawahanmu si fulan, si fulan, si fulan untuk menjadi panglima, untuk menjadi perwira, untuk menjadi apa wakil kalian wahai Sulaiman. Jangan engkau percaya, hati-hati terhadap bawahanmu. Ini yang telah Allah pilih sebagai gubernur, sebagai panglima. Demikian. Fa innahum lam ya'law al-amanata tadji'an maka sungguhnya mereka itu tidak memperdulikan tentang suatu amanah mereka betul-betul tidak memperhatikan suatu amanah tadji'an menyanyiakan amanah tersebut ini tidak amanah mereka akan menyanyiakan mereka akan banyak apa dusta banyak kurang jujur terhadap tugas-tugasnya wal ummata khosafan dan sungguhnya nah padahal umat itu bagaimana dalam keadaan sangat butuh orang yang amanah sangat butuh orang yang adil di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pimpinan-pimpinan apakah gubernur ataukah panglima dan sebagainya ini umat sangat butuh untuk hal yang demikian wa anta mas'ulun dan engkau adalah wahai Sulaiman akan bertanggung jawab atas apa amma istarahu atas apa yang telah engkau berbuat telah apa yang engkau pilih wahai Sulaiman engkau memilih si fulan perwakilan untuk jadi gubernur si fulan sebagai panglima si fulan sebagai perwira engkau yang memilihnya engkau akan diminta pertanggungjawabannya walaisu bimas'ulina dan mereka tidak diminta pertanggungjawabannya mereka dipilih engkau yang memilih engkau yang akan diminta pertanggungjawabannya amma istarahta terhadap apa-apa yang kau telah perbuat ini fala tuslih dunyahum bifasadi akhiratika maka jangan engkau perbaiki dunia mereka dengan cara merusak akhiratmu fa inna a'daman nas hudnan sesungguhnya manusia yang apa manusia yang paling bodoh seagung-agungnya manusia yang paling bodoh yang paling besar kebodohannya adalah bai'un bayu akhiratihi bidunya werohu yaitu manusia yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain. Ini ini nasihat seorang Badui kepada Amirul Mukminin, pada khalifah itu nasihat untuk apa? Hati-hati kepada bawahan-bawahannya karena mereka mendapatkan satu kedudukan mereka bergabung dengan engkau wahai khalifah dengan cara yang sangat batil dengan cara menjual apa yakni menjual akhiratnya untuk mendapatkan negeri dunianya mendapatkan kesenangan-kesenangan yang ada di negeri dunia tersebut maka hati-hati Fakola Sulaiman maka Sulaiman mengatakan amma anta fakot salalta isanak bahwa akta min saifika adapun engkau wahai al-a'rabi sungguh salalta telah menjulurkan lesanmu telah menghunuskan lesanmu di mana dia lebih tajam daripada pedang engkau ini ya jadi sangat mengena sangat mengena bagi Sulaiman tentang nasihat tersebut jadi lebih tajam nah lesannya nasihatnya mengena ke hatinya daripada nah mungkin se apa pedang engkau wahai hulam wahai arabi nah, ini lebih tajam fakola ajal ya amirul mukminin laka la alaika barangkali ya khalifah demikian laka yang itu adalah untuk engkau yang akan mudah-mudahan berfaedah bagi engkau wahai Sulaiman ketika engkau menerima nasihat tersebut la alaika bukan untuk sebagai apa kejahatan bagi engkau wahai Sulaiman tidak demikian tapi akan kebaikan bagi engkau wahai Sulaiman dan bukan untuk sebagai kejahatan. <clears throat> Qala fal man haja, Fahal min haja, Fidati nafsik Qala amma khasa Duna am fala Summa qama faraja Kemudian dia mengatakan Sulaiman Apakah ada kebutuhan Pada dirimu Wahai A'rabi Qala Maka dia menjawab Adapun secara khusus Tanpa yang lainnya secara khusus saya diberi sesuatu tanpa yang lainnya yang lain nggak diberi falak maka saya nggak butuh semua koma kemudian orang ini berdiri maka kemudian terus berlalu pergi selesaikan sedikit lagi Fakola Sulaiman kemudian Sulaiman mengatakan lillahi daruhu ma asrafu ma asrafa aslahu wa asma'a qalbahu wa adraba lisanahu wa asdaqa niyatahu wa ara'a nafsahu hakadha falyakun sarafa wal aq <clears throat> Kemudian Sulaiman mengatakan bagi Allah yang mempunyai mutiara-mutiara yang sangat bagus. Ini Sulaiman mengatakan demikian telah mendengar apa ucapan Al-Arabi bagi Allah mutiara-mutiara yang sangat bagus alangkah nam mulianya alangkah bagusnya ahlak orang tersebut perilaku orang tersebut dan alangkah besarnya hati orang tersebut dan alangkah baiknya lesannya dan alangkah benarnya niatnya orang tersebut dan alangkah waroknya jiwanya orang tersebut hakada seperti inilah faliyakun maka jadikanlah oleh kalian itu kemuliaan tersebut enam wal akal dan orang yang berakal jadilah kalian orang yang berakal jadilah kalian orang yang mulia dengan cara menerima yaitu sebuah mudra-mudra yang sangat bagus dari para ulama. Taib ini selesai pembicaraan Sulaiman bin Abdul Malik seorang khalifah dengan Abu Hasim dan yang lainnya. Taib ilahuna tafadhalu bidakumullah. Allah alam